Alhamdulillahirabbil wassalamu Ayolah Bapak tadi kita sudah sampai tentang pembahasan haituma kunta. Pembahasan lapat haituma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya lafaz dimanapun kamu berada itu menunjukkan bahwasannya seorang hamba butuh kepada takwa di saat dia sendiri maupun di saat dia ramai. Artinya di saat sepi maupun di saat ramai. Ayolah Bapak Azakumullah. Orang ayolah Bapak Azakumullah. Bertakwa di saat ramai. Di saat penuh orang. Itu suatu hal yang gampang kita di depan orang baik, ya. di depan orang kita rajin, depan orang kita ngomongnya bagus, dilihat sama orang, masya Allah rajin, ya, ini orang banyak, kita nggak berani buat dosa sama sekali. Tapi begitu kita sendiri, ayo apa pak Allah, nggak ada siapa-siapa yang lihat kita, nggak ada yang kenal kita, maka apa? Kita berbuat maksiat di situ mumpung gak ada yang lihat mumpung tidak ada yang lihat sehingga dia bebas melakukan maksiat lagi di mobil sendiri ya di mobil sendiri gak ada siapa-siapa gak ada yang lihat juga kaca mobil gelap ya lagi jalan nah lihat ah apa namanya wanita-wanita telanjang sambil ngeliatin aja nggak ada yang lihat Siapa yang tahu? Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itulah apa maksudmu? Kebanyakan kita mereka mampu untuk bertakwa di saat ramai. Banyak orang zikirnya kenceng. Sholat sendiri, zikir aja malas langsung tidur. Kebanyakan seperti itu. Sholat ya sama orang, mau sholat suruh ngimamin orang, masya Allah lama khusyuk. Tapi begitu sholat sendiri, cepat dia. Gimana caranya biar supaya selesai sholatnya? Nah ini bapa bapak azakumullah. Kita itu bertakwa bukan di saat ramai saja. Tapi yang paling penting di saat sendiri. bapa bapak azakumullah. Di saat kita sendiri. Di saat tidak ada orang yang melihat kita. bapa bapak azakumullah. Yang tahu hanya Allah dengan diri kita. Banyak tidak mampu. Di kamar yang kosong. Di kamar kita sendiri Nah, nggak ada yang lihat siapa-siapa. Mungkin dia orangnya di luaran merupakan orang yang terpandang. Bahkan mungkin dikenal sebagai ustaz. Tapi begitu di kamarnya berubah jadi preman. Nonton video porno, kemudian juga SMS ke perempuan, ya, dan lain sebagainya, buka-buka situs-situs yang lain yang nggak bermanfaat sama sekali. Dia berpikir, nggak ada yang tahu kok, saya melakukan ini, tidak ada yang tahu. Sehingga apa? Derajat saya nggak turun di masyarakat. Kedudukan saya nggak turun di masyarakat. Masyarakat nggak tahu. Atau di negeri yang asing umpamanya. Nggak dikenal satupun. Ya, nggak ada yang dia kenal. Umpamanya ada satu orang pelesiran ke umpamanya kemana daerah mana gitu. Situ nggak ada yang kenal dia. Dia berbuat maksiat sebebas-bebasnya di situ. Mumpung gak ada yang melihat. Mumpung tidak ada yang melihat. Ini permasalahan kita ya Allah Bapak Zuhumullah. Di mana kita hanya mampu bertakwa di saat ramai. Di saat banyak orang. Tapi di saat sendiri susah kita untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita ya Allah Bapak Allah mewujudkan ketakwaan dimanapun kita berada tanamkan dalam jiwa kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita perbuat dimanapun kita berada di tempat apapun kita sesembunyi apapun tempat tersebut tetap saja Allah tahu apa yang kita lakukan Allah tahu detil yang kita lakukan karena kita harus apa menghadirkan pandangan Allah jangan kita ini merasa takut sama pandangan manusia ayolah Bapak Allah Allah mengatakan apa yastakhuna minan nas idh itu ma la yarda minal qaul. Mereka takut dari pandangan manusia, tapi mereka tidak takut dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah bersama mereka ketika mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang mengatakan ya Allah. semua, antara manusia diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi manusia yang mujrim, manusia yang jahat, manusia yang selalu melakukan dosa dan maksiat. Ini adalah Bapak Azzaqullah yang mesti poin yang penting yang mesti kita cerna. Masalah takwa itu tidak bertakwa kepada Allah mungkin kita sudah paham. Tapi kelanjutan hadis ini pun kita harus pahami. Ittaqillah haitsu kunta. Nabi SAW gak mencukupi wasiat itu juga apa? Ittaqilah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tidak. Tapi ditambahkan oleh Nabi, dimanapun kamu berada. Dimanapun, di tempat apapun, di negeri manapun, di apa namanya di sebuah tempat apapun pokoknya intinya apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah, yaitu apa? Mengamalkan amal-amal ketaatan dan menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup untuk menahan tidak merokok di hadapan orang-orang. Begitu orang-orang pergi semuanya ngerokok, kesempatan alhamdulillah. Banyak seperti itu. Kita sanggup untuk tidak mendengarkan musik. Tapi begitu apa? Sendiri musik dikenter, disetel sekenceng-kenceng. Kita mampu untuk tidak minum khamar di saat banyakan. Diam-diam dia ya depan orang baik masya Allah begitu balik ke rumahnya botol komar berjejer minum dia kesempatan banyak ayo bapak sekolah seperti itu di tengah masyarakat dia baik dia mampu untuk bertakwa kepada Allah tapi di saat sendiri dia tidak mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena para salafus saleh ya memberikan kita cerita-cerita yang sangat banyak sekali Ya, ada seorang apa namanya badui, seorang badui ingin berzina sama seorang wanita itu tengah padang pasir yang sangat luas. Gak ada siapa-siapa sepi. Antum kalau lihat padang pasir itu sepi gelap, gak ada penerangan seperti sekarang. Kalau antum pernah ke negeri Arab, ya di padang pasir itu gelap gulita yang menerangi hanya bintang-bintang dan bulan. wanita. Dia paksa wanita tersebut untuk berzina dengan dia. Kata si Badui tadi, ayo kita berzina. Tidak ada yang melihat kita sama sekali. Tidak ada yang tahu apa yang kita perbuat. Apa kata wanita tadi? Apakah engkau melalaikan pandangan pencipta bintang dan bulan? Bulan dan bintang. Allah yang selalu melihat kita, Ayolah, Bapak Sakmu. Apakah engkau melalaikan pandangan Allah Subhanahu wa taala? Langsung si Arab tadi apa? Bergetar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa bayangin. Kita bebas bermaksiat, boleh bermaksiat asal apa? Asal di tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Silakan, silakan, Antum mau maksiat silakan. Tapi apa? Dengan satu syarat. Di tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan untuk maksiat. Karena ya, ya bapak, zakumullah. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus apa? Mewujudkan rasa takwa tersebut dimanapun kita berada. Iya, saya pikir tambahan ini cukup sampai di sini insya Allah. Eh, pembahasan ini akan kita lanjutkan besok pagi pada subuh insya Allah di masjid ini juga. Setelah kita akan lanjut, ini masih, masih masih berlanjut pembahasan ini. Saya masih akan membahas tentang masalah bertakwa di saat sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Saya akan besok insya Allah akan, akan bahas. Saya akan bawakan perkataan Ibnu Jauzi yang sangat bagus sekali ya untuk kita renungi dan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, ini ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tadi pagi di Masjid Sadar yaitu tentang kiat-kiat bagaimana kita tegar di atas kebenaran. Tadi subuh antum mengatakan bahwa Allah yang memberi hidayah dan Allah pula yang menyesatkan manusia. Berarti kesesatan seorang itu bergantung dari Allah dan bukan dari dirinya sendiri. Betul, Allah yang menyesatkan manusia. Allah juga yang berikan petunjuk. Tapi manusia hanya bisa melakukan sebab. Manusia tidak akan bisa diberikan petunjuk oleh Allah kalau dia tidak mengamalkan amal soleh. Manusia tidak akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau seandainya dia mau amal soleh terus menerus. Kalau seumpama ya saya pengen tetap di atas hidayah, tapi dosa dan maksiat dia lakukan, Yang apakah bakal di atas hidayah, ya Allah Jadi tetap saja Allah yang mengatur, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang menyesatkan, tapi manusia pun punya andil di situ. Tetap saja. Artinya, takdir Allah SWT juga berkaitan dengan sebab yang dilakukan oleh manusia. Gak mungkin kita makan tanpa kita memakan nasi. Kita, kita kenyang tanpa kita memakan nasi atau memakan sesuatu. Gak mungkin kita menghilangkan haus kita kecuali dengan minum. Begitupun dengan hidayah dan kesehatan. Tak mungkin kita dapat hidayah kalau kita selalu melakukan dosa dan maksiat. Dan tidak mungkin kita disesatkan kalau seandainya kita selalu melakukan amal-amal soleh. Wallahu alam besar. Ada yang lain? Kalau tidak ada, subhanahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.